Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Masih dalam serial kajian tentang fenomena hadis-hadis nubuat tanda-tanda kecil menjelang kemunculan tanda-tanda besar kiamat di akhir zaman. Alhamdulillah dari kitab kita Ensiklopedi Akhir Zaman. Sekarang kita masuk pada halaman yang ke-321. Baca dan simaklah firman Allah berikut ini dalam Al-Quran Surat Hud. Surat yang ke-11 ayat 116 Allah berfirman. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Falawla kana minal quruni min qablikum ulu baqiyah ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم artinya adalah maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kalian orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada mengerjakan kerusakan di muka bumi kecuali hanya sebagian kecil saja di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Masyiral muslimin. Ayat ini dilanjutkan dengan firman Allah berikutnya yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Kebanyakan manusia walaupun kamu sangat ingin, kebanyakan mereka tidak mau betul-betul beriman. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, fenomena tentang asingnya kembali ajaran yang benar ini di akhir zaman. Seperti seperti surat Hud yang kita bacakan tadi kaum Yahudi, kaum Nasrani sangat sedikit betul-betul yang berpegang di atas kebenaran yang diturunkan kepada nabi-nabi yakni kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Makin bertambah waktu, makin berputar masa, makin bertukar uh, abad, mereka mulai meninggalkan ajaran yang benar-benar diajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Isa alaihissalam. Tetapi lihatlah Bagaimana pada eh, berikutnya mereka menyangka mereka di atas kebenaran. Nah, ketika datang para pembaru-pembaru, eh, para mujadid-mujadid di kalangan kaum Yahudi Bani Israel dan di kalangan kaum Nasrani dari Bani Israel, apa respon daripada masyarakat yang sudah lama menyimpang? Mereka menyangka dan menganggap bahwa para pembaru-pembaru ini pembawa ajaran-ajaran yang meluruskan kembali kekeliruan-kekeliruan yang ada, penyimpangan-penyimpangan yang ada, mereka menganggap ini adalah para penyesat. Ini adalah para pembawa-pembawa ajaran baru yang menyimpang. Padahal yang menyimpang itu mereka. Tapi karena panjangnya penyimpangan, lamanya masa penyimpangan, mereka menganggap sudah di atas kebenaran. Tepat dalam hadis Nabi, Nabi SAW bersabda, SAW akan tiba masanya nanti tengah-tengah umatku, yang betul-betul berpegang erat dengan Al-Quran dan As-Sunnah, amalanku dan amalan para sahabat, hanya sangat sedikit sekali. Mayoritas umatku telah meninggalkannya. Pada saat itu, orang-orang yang sedikit tadi akan dikatakan sesat, akan dikatakan menyimpang oleh orang-orang yang mayoritas dari umatku ini tadi. Padahal, yang dikatakan sesat, merekalah yang sebenar-benarnya ada di atas kebenaran. Mari kita lanjutkan Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal Islam bada'a ghariban." Hadis ini diceritakan oleh Abu Hurairah semoga Allah ridha kepadanya. "Wa sayaudu ghariban kama bada." Islam ini awal kedatangannya masyarakat luas dan masyarakat umum mengatakan sebagai agama yang asing, agama yang aneh dan sesat. Persis seperti Bani Israel. Persis seperti uh, Bani Israel kadang Yahudi, Bani Israel dari kadang Nasrani. Mereka menganggap ajaran yang dipertahankan oleh kelompok yang benar-benar istiqomah dengan ajaran awal yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, ajaran awal yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa dianggap oleh mayoritas Bani Israel sebagai ajaran yang sesat ketika ada segelintir kecil orang-orang yang masih berpegang erat dengannya. Maka mereka menganggap itu aneh dan asing. Nah, Islam ini akan mengalami perihal yang serupa. Rasul mengatakan, "Innal Islam bada ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam ini mula-mula datang dianggap aneh dan asing. Dan dia nanti akan kembali dianggap asing dan aneh. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh dan asing ini. Wa ya'rizu bainal masjidaini kama ta'rizul hayyatu fi juhriha. Islam ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kembali terlalu asing sebagaimana awal kemunculannya. Islam hanya akan terpusat di dua masjid ini kata Rasulullah sallam, yakni Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sebagaimana ular yang bersarang di lubang sarangnya. Artinya, ketika pemahaman-pemahaman sudah menyimpang dan menyesat eh, sesat di mana-mana atau sudah banyak meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah yang asli, yang sebenar-benarnya, Islam tetap terjaga di dua masjid ini kata Rasulullah, yakni di Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Hadis ini ibarat Allah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Al-Iman hadis nomor 146. Anehnya pada hari ini Islam yang dikatakan Rasulullah di akhir zaman akan kembali dianggap asing dan yang betul-betul bertahan kebenaran Islam itu ada di dua masjid ini yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi umat Islam di mana-mana mengatakan bahwa Islam yang ada di Madinah dan Mekah adalah Islamnya Wahabi. Padahal inilah sebenarnya kata Rasulullah bahwa nanti Islam akan terjaga di dua masjid ini. Masjid Nabawi dan Masjid Masjidil Haram. Hadis ini sahih Imam Muslim. Masya Allah. Wahai Muhammad Allah, lihatlah fitnah. Bagaimana melanda umat Islam ini. Seluruhnya umat Nabi. Tetapi mereka menganggap ajaran yang benar-benar diamalkan oleh Rasulullah SAW amalan-amalan diamalkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah yang pada akhir zaman tetap terjaga di Hijaz. Dengarkan hadis berikut ini. Hadis berikut ini dari Ammar bin Auf bin Zaid bin milha bahwa Rasulullah SAW bersabda. Lihat nanti pada halaman 322 dari kitab kita ensiklopedi akhir zaman. Hadis ini ibarat Allah dirakan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Iman. Nomor 2765 dan dinyatakan oleh beliau dalam kitab Tuhfatul Ahwadi bahwa hadis ini hasan sahih. Masya Allah ini sangat menakjubkan. Apa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Inna din sesungguhnya agama ini layak rizu ilal hijaz nanti di akhir zaman akan uh, terpusat di Hijaz dan Hijaz adalah Mekah, Madinah, Taif. Ini adalah Hijaz. Islam ini akan terpusat nanti di Hijaz kata Rasulullah SAW kama ta'rizul hayyatu ila juhriha sebagaimana ular terpusat di lubangnya wala yaqilanna dinu minal hijazi ma'qilal urwiyah sebagaimana di Hijaz agama ini akan terjaga kemurniannya seperti kambing urwiyah yang terus menaiki gunung dalam pendakian Islam yang sulit ternyata tetap ada kambing yang menaiki gunung Nah ibarat Allah yang kami muliakan seperti kambing urwiyah. Rasul mengatakan terpusat ajaran Islam itu nanti ketika dianggap asing oleh manusia, maka Islam ini akan terpusat di Hijaz. Kebenarannya, kesahihannya, yakni Mekah, Madinah, dan Taif. Ibarat Allah, hari ini kaum muslimin di seluruh dunia, ini hasungan dan fitnah dari kaum syiah ya, coba baca dalam kitab yang ditulis oleh Muhammad Novalis tentang uh, Zionis dan Syiah berhatuan, ber, bersatu menghantam Islam. Jelas-jelas dikatakan asal muasal bahasa-bahasa istilah Wahabi-Wahabi itu dilahirkan oleh kelompok-kelompok Syiah untuk membentur-benturkan sesama umat Islam. Lalu kebudayaan-kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan yang yang dimasukkan ke dalam Islam yang sebenarnya juga tidak perlu dipermasalahkan, akhirnya dibentur-benturkan dengan isu-isu Wahabi. Lalu dikatakan sekarang Mekah, Madinah sebagai pusat Wahabi. Padahal di sana Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini berpusat Islam ketika kaum muslimin sudah banyak terasing dalam Islamnya. Maqilat uwiyah min ra'sil jabal innad din. Sesungguhnya agama ini bada'a ghariban. Awalnya memang aneh dan dianggap asing. Wa yarji'u ghariban dan nanti akan kembali dianggap aneh dan asing. Fatuba lil ghuraba maka beruntunglah maka berbahagialah orang-orang yang aneh dan asing itu. Alladzina yuslihuna ma'afsadan nas. Mereka-mereka adalah orang-orang yang kembali memperbaiki sunnahku min ba'di sepeninggalku min sunnati. Jadi ada sunnah-sunnah Nabi yang mulai ditinggalkan. Sunnah-sunnah Nabi yang mulai dikotori. Nah ada nanti orang-orang yang kembali memperbaikinya. Meluruskan keadaannya. Orang yang sedikit ini, kelompok yang sedikit ini nanti akan dituduh aneh dan dicap bahkan sampai-sampai nanti berarah kepada dibuang nah, dia nanti dari umatnya. La haula wala quwata illa billah. Coba baca ibarat Allah pada halaman 323 hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiallahu anhu Rasulullah bersabda dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Iman hadis nomor 2764. Beliau menyatakan bahwa hadis ini hasan sahih gharib ya dalam Tuhfah Al-Ahwadi dan Ibnu Majah dalam kitab Al-Fitan. Hadis nomor 3985 88 dalam Sunan Ibnu Majah jilid yang kedua hadis nomor 1320. Apa kata Rasulullah SAW? Innal Islam bada'a ghariban. Islam ini mulai dalam keadaan dianggap aneh dan asing di tengah-tengah kebanyakan manusia. Wasayaudu ghariban kama bada' dan Islam ini akan kembali nanti dianggap aneh dan asing. Fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah. Maka beruntunglah. Lil ghuraba. Orang-orang yang dianggap aneh dan asing. Qala Rasulullah Abdullah bin Mas'ud berkata, "Qila, ada orang yang bertanya, "Wa manil ghuraba ya Rasulullah? Siapakah kaum yang dianggap aneh dan asing itu?" Qala an-nuzza'u minal kabail. Yaitu merekalah orang-orang yang tersisih dari kabilah-kabilahnya. Dia diusir dari kaumnya. Dicampakkan dari komunitasnya. Bahkan dikeluarkan dan disuruh keluar dari kampungnya. Padahal dia penduduk asli di situ. Ini terjadi di negeri-negeri kita hari ini kaum muslimin. Di mana ada orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah. Mencoba berpegang erat dan berbaik-baik dengan masyarakat sesama muslim. Ternyata dia dikucilkan dia dicampakkan, dia dibuang, dia diusir, dianggap sesat. Inilah yang ghuraba itu. Lalu kenapa Nabi mengatakan tuba lil ghuraba? Berbahagialah mereka karena merekalah segelintir kecil kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih berpegang erat dengan sebenar-benarnya Al-Qur'an dan sunnah. Tapi ini ibarat Allah betapa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW betul-betul jadi kenyataan pada masa ini. Benar-benar jadi kenyataan. Lihat mayoritas umat kita umat Nabi Muhammad SAW ketika dihidupkan kembali sunnah-sunnah yang sesungguhnya, amalan-amalan Islam yang sebenarnya, ya, ketika itu orang yang sudah terbiasa dengan apa yang mereka terima dari turun temurun menganggap mereka-mereka yang kembali betul menghidupkan ini dianggap sebagai orang-orang aneh, eh, sebagai orang yang sesat malah. Jadi hasung fitnah dari kaum Syiah kena kepada umat Islam ini. Saya sedih melihat saudara tercinta saya yang ada di Muhammadiyah, saudara tercinta saya yang ada di Nahdlatul Ulama, saudara tercinta saya yang ada di PKS, yang mungkin juga ada di Ikhwanul Muslimin, yang mungkin ada di Hizbut Tahrir, yang mungkin ada di Salafi, yang mungkin ada di uh, eh, Jamaatut Tabligh dan lain-lainnya. Seluruhnya ahlu Sunnah wal Jamaah, kita harusnya satu, tapi hasung fitnah daripada kaum Syiah atas nama Wahabi-Wahabi kembali dicuatkan ke permukaan. Padahal kita tahu persis Wahabi yang dimaksudkan dalam sejarah memang ada mereka adalah kelompok sempalan dari uh, abad kedua Hijriah. Ya, ini seorang pemuka yang muncul di mana? Di Afrika. Dia adalah Abdul Wahab bin Abdul Rahman ya, yang mengajarkan ajaran-ajaran bahwa kelompoknya saja yang benar, yang lain adalah sesat dan kafir. Pemahaman-pemahaman khawarij ada pada mereka. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini yang memang berbahaya. Tetapi bukan seperti yang dipahami secara umum oleh masyarakat luas sekarang Sesungguhnya Rasulullah mengatakan di dalam hadis tadi, saya tidak ada kepentingan membela Arab Saudi. Saya tidak ada kepentingan membela kaum muslimin yang ada di Hijaz, tapi karena hadisnya jelas. Sebagaimana kita dengarkan dalam Mutafakun Alaih tadi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sebagaimana ceritakan oleh At-Tirmidzi dalam Tuhfatul Ahwadinya bahwa Islam ini benar-benar terjaga di akhir zaman hanya di Hijaz. Hijaz itu adalah Mekah dan Madinah serta Taif. Allah yang kami muliakan, mau kita apakan hadis ini? Mau, mau dibuang? Mau kita campakkan kemana hadis Rasulullah yang sahih itu? Jadi sebenarnya umat Islam ini harus menyadari kembali. Tidak pantas kita bercerai-berai. Berpecah belah dengan langsung fitanah daripada kaum syiah yang memang ingin kita berperang sesama kita. Bermusuh-musuhan sesama kita. Ketahuilah hamba Allah yang kami muliakan. Saya pun benci dengan wahabi. Wahabi versi abad kedua dalam sejarah hijriah Islam yang ada di Afrika dan kita seluruhnya memeranginya. Tetapi isu Wahabi yang dikenakan kepada Arab Saudi tidak kena mengena dengan ini, ya. Tidak kena mengena. Tidak tepat kalau dikatakan mereka adalah ke sana. Ibarat Allah yang kami muliakan. Kita kembali kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Mari dengarkan bagaimana Syaqiq yang akhirnya dikomentari Abdullah, oleh Abdullah bin Mas'ud. Lihat nanti di kitab kita halaman 325 berikut ini Qala Abdullah kaifa antum ila labisatkum fitnatun yahramu fiha al-kabir wa yarbu fiha as-saghir wa yattakhiduha an-nasu sunnatan fa idza ghuyyirat qalu ghuyyirat sunnah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bagaimana jadinya jika kalian tertimpa fitnah yang membuat orang-orang tua menjadi lemah anak-anak kecil menjadi dewasa jadi orang-orang tua menjadi lemah, nggak punya power lagi dalam menyampaikan dan tidak dianggap lagi. Sementara penyampaian anak-anak kecil, anak-anak muda, ya, anak-anak yang belum usianya usia-usia matang dalam keilmuan, baru-baru usia 35 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun, kemudian sudah dianggap sebagai ulama, ulama yang sebenarnya sudah tidak dianggap lagi, seperti ulama-ulama yang ada di Hijaz pada hari ini dianggap sesat oleh segelintir kecil anak-anak muda yang ada di dunia ya termasuk yang ada di Indonesia umurnya masih kecil-kecil tapi sudah merasa lebih ulama daripada ulama ibarat Allah yang kami muliakan wa yarbu fiha as-saghir wa yattakhiduha nasu sunnatan pada ketika itu semua orang telah menganut suatu perilaku kata Rasulullah yang bukan diwariskan oleh sejatinya Islam fa idza ghuyyirat ketika Perilaku-perilaku yang sebenarnya bukan dari warisan yang ada murni dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketika itu coba untuk dirubah. Apa kata orang-orang kebanyakan? Termasuk anak, -anak muda yang merasa hebat-hebat tadi. Ghuyyiratis sunnah. Ha? Ah, sunnah Islam ini telah dirubah-rubah kata mereka. Qalu wa mata thalika ya Aba Abdurrahman? Orang-orang bertanya kepada sahabat Nabi yang mulia ini yaitu Abdullah bin Mas'ud, "Kapankah itu akan terjadi wahai Abu Abdurrahman?" Maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Kapankah itu akan terjadi? Qala, beliau menjawab, "Idza kasurat qurra'ukum." Apabila para qari-qari yang ahli-ahli dan hebat-hebat baca Al-Quran, indah-indah bacaannya, bagus-bagus suaranya sudah banyak menyebar di mana-mana. Wa qallat fuqaha'ukum. Sementara ahli-ahli fiqih yang betul-betul menguasai fiqih, para ulama-ulamanya sudah sangat sedikit jumlahnya. Wa kasurat umara'ukum. Sementara para pemimpin-pemimpin sudah banyak jumlah mereka wa qallat umanaukum sementara orang-orang yang terpercaya sudah sangat sedikit eh. wal tumisat ad-dunya bi amalil akhirah ketika orang-orang dengan amalan-amalan agama dengan agama dengan amalan akhirat mereka dengan itu mengais dunia dan mencari dunia minta maaf ini kaum muslimin agama dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan dunia ketika itu semua sudah terjadi Mimbar-mimbar dakwah-dakwah sudah dijadikan ajang untuk mencari dan mengumpulkan harta. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Diadakan training, diadakan uh, apa tuh pembahasan ini dan itu untuk mengaup dan meraup kuntung-kuntung dunia buat pribadi dia, bukan dikembalikan untuk urusan agama. Ketika itu semua menyebar, maka apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud di atas itu betul-betul terjadi. Dan inilah harinya, inilah masanya nubuat Rasulullah tentang fitnah-fitnah pemahaman, fitnah keterasingan Islam di akhir zaman benar-benar kita rasakan pada hari ini. Sehingga umat Islam membenci umat Islam yang lainnya. Dan yang, yang uniknya, umat Islam yang dibenci, yang dikucilkan, yang dibuang dari komunitasnya adalah umat Islam yang berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah. Sementara dia tetap mencintai saudaranya yang lain. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Maka kembalilah kita merujuk. Patut dan pantaskah kita membenci Arab Saudi? Saya jujur saja, saya tidak digaji oleh Arab Saudi. Dan bahkan sebelumnya saya sangat benci dengan Arab Saudi. Sebab apa saya benci? Karena mereka berpihak dengan Amerika. Karena mereka berpihak dengan PBB. Karena mereka berpihak kepada kepentingan Yahudi dan Nasrani. kepada Kepentingan Yahudi, Zionis, Israel. Tapi Arab Saudi akhir-akhir ini mereka telah kembali rujuk. Mereka telah kembali bertobat, apalagi setelah Raja Salman naik. Maka setelah itu saya melihat fitnah-fitnah yang ditujukan kepada Arab Saudi tentang berkaitan dengan ajaran Wahabi segala macamnya. Saya lihat hadis-hadis ini ternyata mengembalikan fakta akhir zaman bahwa Hijaz atau Mekah, Madinah dan Arab Saudi secara umumnya pada hari ini difitnah sebagai agama yang tidak benar, pembawa ajaran Wahabi. Padahal Rasulullah mengatakan Islam betul-betul terjaga pada masa-masa fitnah dan pemahaman menyimpang di mana-mana adanya di Hijaz, di Mekah, Madinah dan di Eh, Taif. Ibarat Allah yang kami muliakan, semoga renungan singkat ini menyadarkan kita umat Islam. Wahai saudaraku yang ada di Muhammadiyah, wahai eh, saudaraku tercinta yang ada di Nahdlatul Ulama, wahai saudaraku terkasih yang ada di Jamaah Tabligh, wahai sahabat-sahabatku dan saudaraku yang ada di Salafi, wahai saudaraku yang ada di kelompok manapun, kita adalah ummatan wahidah kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari saling mencinta-mencintai. Mari kita saling sayang menyayangi, lindung melindungi, jaga menjaga. Dan isu-isu yang disebarkan oleh kaum Syiah jangan kita percayai. Justru sifat-sifat dan karakter Wahabi itu ada pada kelompok Syiah 100%, 100% ada pada kelompok Syiah. Mereka lemparkan ke kita untuk mengadu domba di antara kita sementara semua karakter sifat-sifat yang ada di Wahabi itu ada pada Syiah 100%. Jujurlah Lihatlah kembali, benarkah apa yang saya sampaikan? Benarkah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Iya, hari ini kita temukan faktanya dan datanya. Semoga Allah SWT menyatukan kembali hati ini. Semoga Allah menguatkan barisan umat Islam ini. Musuh kita jelas, Yahudi. Musuh kita jelas hari ini, ibarat Allah yang memuliakan, adalah orang-orang yang membantai umat Islam hari ini di Timur Tengah. Dan orang orang yang memecah belah umat Islam yang ada di hari ini di Iran bersumbernya dengan Syiah. Yang ada di Indonesia, yang ada di mana-mana. Itulah musuh-musuh kita yang nyata. Bersatulah kita kembali. Mari kita padukan, kita hargai semua perbedaan yang ada. Jangan lagi sibuk dengan masalah maulid-maulid Nabi. Jangan lagi sibuk dengan Isra' Mi'raj. Semuanya itu kalau kita lihat ada pendapat para ulama yang membenarkannya. Maka jangan sibuk dengan membidah-bidahkan, mengkhilaf, mengini. Semua kita bersatulah. Perbedaan-perbedaan yang ada. Maka kuburkanlah itu hidup-hidup. Karena musuh kita sangat besar di depan di depan hidung kita masing-masing. Mereka sudah mengasah pedang secara tajamnya untuk membantai kita. Mereka telah siap untuk memberangus kita. Saatnya kita bersatu. Saatnya kita harus menyatukan kembali uh, umat ini kepada satu payung yang sama. Satu keluarga besar Islam ini dengan Al-Quran dan Sunnah. Sekali lagi, jangan sampai umat ini mau diadu domba. Wahai umat Nabi Muhammad, bersatulah kembali izah Islam akan sama, akan kembali kepada kita. Khilafah Islamiah, kekuatan Islam dan kehormatan Islam akan kembali ke tangan umat Islam kalau mereka kembali bersatu. Demi Allah, khilafah Islam yang dijanjikan sangat dekat dan saatnya lah umat Islam insya Allah Taala untuk merapatkan kembali barisannya dengan menumbuhkan rasa penghargaan dan menghormati yang lain. Semoga Allah mengampuni saudara kita masih ta'assub, yang masih fanatik bahwa kelompoknya saja yang benar. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan semoga hamba Allah yang da'if ini Allah ampuni apabila ada ketergelinciran lidah. Sesungguhnya Allah lah yang Maha mampu melunakkan hati dan menurunkan hidayah. Ya Rab kami, ampunilah kami, lindungilah kami dari petaka dan fitnah perpecah belahan. Ya Allah, Ya Rab kami, sabarkanlah saudara kami yang hari ini dikucilkan, yang hari ini dibenci dan dimusuhi, padahal mereka hanya ingin mengamalkan Islam seperti apa yang ditemukan dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulnya yang mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, cintailah kami seluruhnya, sayangilah kami seluruhnya, selamatkanlah kami daripada bibit-bibit permusuhan yang dihembuskan oleh musuh-musuh sejati kami, Yahudi, dan kaum Nasrani memerangi Islam dan serta kelompok-kelompok Syiah yang terkutuk terlaknat. La haula wa la quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.